Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu. Wa wasalna ila qawlihi aw qawli muallif rahimallahu taala qala syekh الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه dari Umar radhiallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam." Rasul SAW mengatakan, "La tuturuni, jangan kalian memuji aku berlebihan." Karena al-itra nanti akan diterangkan di situ. Yani mujawazatul had fil madah. Nah, La tuturuni, jangan kalian menyanjung aku berlebihan, memuji aku berlebihan, kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana kaum Nasrani memuji ibna Maryam secara berlebihan. Ya, dipuji sebagai putra Allah. Subhanallah amma yasifun. Innama ana abdun sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba fakulu abdullah wa rasuluh maka ucapkanlah oleh kalian Abdullah hamba Allah dan Rasulnya akhrajahu hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim kata Syekh Salih Fauzan Alhamdulillah taala tarjumatu tarjamatu Umar Radul anhu huwa Umar ibn al khattabi ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi Amirul Mu'minin. biografi Umar Radul anhu beliau adalah Umar ibn al-Khattab ibni Nufail al-Qurashi al-Adawi Amirul Mukminin. Beliau sebagai amirnya bagi kaum mukminin. Ini khalifatul Rasul alaihi salatu wasallam. Wa afdalus sahabah ba'da siddiq dan seutama-utama sahabat setelah As-Siddiq ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ustushida fi Dzulhijjah sanata salasin wa 20 minal hijrah. Beliau mati syahid di bulan Dzulhijjah pada tahun 23 Hijriah. Qaulu la tutruni ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan la tutruni kata Syekh Saleh Fauzan al-itra'u mujawazatul haddi fil madhi. Namanya itra adalah melampaui batas dalam memuji wal kadibu fihi dan berdusta dalam memuji. Ya. Ini namanya al-itra. Imma melebihi batas dalam memuji wa imma berdusta dalam memuji. Kama atratin Nasara Ibnu Maryam sebagaimana kaum Nasrani memuji berlebihan kepada Isa bin Maryam. Aikama ghalatin Nasara maksudnya adalah sebagaimana sikap hulu kaum Nasrani fi Isa alaihissalam tentang Isa alaihissalatu hatta da'au fihi uluhiyah sampai mereka mengaku-ngaku keuluhiyahan pada diri Isa alaihissalam ani Isa alaihissalam dijadikan sebagai ilah bagi mereka wa qawluhu faqulu kemudian sabda Rasulullah SAW juga faqulu Abdullah wa rasuluhu Maksud dari ucapan Abdullah wa Rasuluhu ay sifuni bidalika. Sifatilah aku dengan itu. Ini sifatilah aku dengan Abdullah dan Rasulnya. Kama wasafani bihi Rabbi. Sebagaimana Rabbku telah mensifati aku. Makna hadis ijmalan, kemudian makna hadis ini secara global Yaqulu sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu bersabda, "La tamdahuni fataghlu fi madhi." Jangan kalian memuji aku berlebihan. Fataghlu fi madhi sehingga kalian bersikap hulu dalam memuji aku. Nah, kama ghalati nasara fi Isa alaihi salatu wasallam. Sebagaimana sikap hulunya kaum Nasrani kepada Isa alaihi salatu wasallam. Fada'au fihi al-uluhiyah sehingga mereka sampai mengaku-ngaku adanya uluhiyah kesifat uluhiyah pada diri Isa. Inilah a'du. Maka kata Rasulullah SAW dengan mengatakan Inna ana abdun Kalimat inna mana abdun maksudnya apa? Inilah adu an na abdan lillahi wa rasulan minhu. Inilah adu, aku akan selalu tetap akan menjadi an aku na abdan lillah, akan menjadi seorang hamba bagi Allah tabaraka wa taala. Aku akan selalu seperti itu. Ya. Tidak akan lebih daripada itu. Wa rasulan minhu dan menjadi seorang rasul yang diutus oleh Allah tabarak wa taala. Nah. Wasifuni bidzalika maka sifatilah aku dengan itu. Wala tarfa'uni fawqa manzilati dan jangan kalian mengangkat aku melebihi dari kedudukanku. Nih. Allati anzalani Allah yang telah Allah tempatkan aku pada kedudukanku. Sehingga munasabatul hadis lil bab kesesuaian hadis ini terhadap judul babnya anna Rasulullah SAW naha anil gulu fi haqqihi. Bahwasanya Rasulullah SAW di sini melarang dari bersikap hulu berlebihan fi haqqihi tentang haknya Rasulullah SAW. Apa itu sikap hulu terhadap haknya Rasulullah SAW? Bi'ita'ihi syai'an min khasa'isi rububiyah. Yaitu dengan jalan memberikan kepada Rasulullah SAW sedikit dari khasa'is rububiyah kekhususan rububiyah mimma yadulu ala tahrimil ghulu maka ini menunjukkan atas haramnya bersikap ghulu ghulu dalam segala hal mutlak haram tidak boleh Iya dalam segala wa anna yufdhi ila syirk bahkan bersikap ghulu seperti ini akan menghantarkan kepada kesyirikan kama afdha bin nasara fi haqqi Isa sebagaimana yang telah menghantarkan kaum Nasrani kepada kesyirikan tentang haknya Isa. Lihat, Nasrani awalnya memuji Isa secara berlebihan pada akhirnya apa? jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Awalnya cuma memuji, kemudian menjadikan Isa sebagai putra Allah. Kemudian apa? Beranjak dari situ menjadikan Isa sebagai sesembahan mereka. Ya. Taib, lihat. Berarti, berarti ini tahapannya. Tahapan seseorang jatuh ke dalam sikap apa ke dalam kesyirikan dari sikap hulu. Nah, taib. Tentunya ini terkait dengan bab-bab sebelumnya tentang apa al hulu fi Ya. Nah, demikian. Qala ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini awalan yang pertama tahrimu mujawazatil had fi madhin Nabi sallallahu Haramnya melampaui batas di dalam memuji Nabi sallallahu Ya, haram. Walaupun dalam bentuk uh, salawat misalkan, ya, dengan salawat nariyah kah, dengan salawat yang lainnya, ya, badriyah. Tapi demikian. Haram yang seperti ini. Ataupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Bait-bait syair misalkan, seperti syairnya bu Busiri dan yang lainnya ya nah demikian baik atau juga dalam bentuk doa misalkan nah begitu ya apalagi yang didendangkan biasa sebelum sholat ya ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ya nah dan seterusnya ini haram kenapa karena memuji Nabi SAW secara berlebihan yang pada akhirnya jatuh kepada syirik. Demikian. Sebagaimana terangkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah taala di dalam kitabnya al firqatul Najiyah tentang apa? Salawat salat bid'iyah. Bagaimana salawat salat bid'iyah tersebut menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, lafaz-lafaznya mengandung kesyirikan. Baik. Qala wa ikhrajihi min dairatil ubudiyah dan ikhraji akan mengeluarkan dia dari dairatul ubudiyah dari lingkaran ubudiyah ini yani seorang hamba Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah abdan lillahi wa rasulan minhu ya ketika kita memujinya secara berlebihan akhirnya apa keluar dari daerah ini lianna dzalika huwa syirku billah karena yang demikian merupakan kesyirikan kepada Allah tabarak wa taala. Sanian yang kedua syiddatu nushihi sallallahu li ummatihi. Ini menunjukkan betapa tulusnya Nabi SAW sangat-sangat tulusnya Nabi SAW terhadap umat di dalam menjaga akidah mereka, di dalam menjaga keimanan mereka dan seterusnya. Salisan yang ketiga annal khulu wa fi salihin sababun lil wuku fi syirik. Ahsan. Anal ghuwal fi salihin sababun luqufi syirk. Bahwasanya bersikap hulu terhadap orang-orang saleh ini menjadi sebab terjatuh ke dalam kesyirikan. Rabi'an yang keempat, at-tahdziru minat tasyabuhi bil kufar. Di sini ada peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam dari menyerupai orang-orang kafir. Ya. Dalam kalimat apa? Yaitu dalam sabda beliau SAW apa? La tutruni kama atratin nasara. Ya. Jangan kalian menyanjung aku, memuja aku berlebihan sebagaimana. Nah, ya kan? Berlebihannya kaum Nasrani. Okay. Berarti di sini ada tahdir. Peringatan dari Rasul SAW untuk kita tidak tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah, demikian. Baik. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال dan berkata siapa sini yang berkata Ibnu Abbas ya bukan Ibnu Umar apa bukan Umar karena terkesan wawunya waw ataf ya nah bisa jadi wawunya ini adalah waw ibtida ya istinafiyah atau waw istinaf istinafiyah ya memulai kalimat baru begitu ya. Jadi bukan tidak mesti waw itu waw atof, tidak mesti ya. Nah, kalau waw atof berarti atof dengan kalimat sebelumnya. Siapa sebelumnya yang berbicara? Omar. Ya. Adapun di sini maka ini adalah Ibnu um, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Qala Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW bersabda ia wal guluwa Hati-hati kalian waspadalah kalian dari bersikap ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghulu sikap berlebihan ya nah dalam segala hal makanya Rasulullah SAW mengatakan apa khairul umur awsatuha sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya ya tapi kalimat ini terkadang cuma mujamalan. <laughs> Ya. Cuma hanya sebagai apa? Slogan hiasan saja. Ya. Nah, tahu di mana-mana ngomongnya begitu khair umur ausatuha khair umur ausatuha tapi apa tapi nggak boleh jualan sama <laughs> mus, apa katanya kok ya nasallah salafi iya. nasallah salafi iya. nah orang anak orang awam orang-orang awam nggak boleh belajar sekolah di sini ya, di luar Nasallahu alaihi isyhada. Dakwah itu milik siapa dan untuk siapa? Ya. Qala Syekh Shalih Fauzan hafidallahu taala rawi al-hadis. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى دون ذكر راويه. Hadis ini disebutkan oleh musannif penulis rahimahullah taala tanpa menyebutkan rawinya. wa rahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad serta Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu Dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala Ya, jadi bukan hadisnya Umar bin Khattab. Ya. Baik, karena wawunya bisa jadi bisa jadi wawunya adalah bukan waw ataf. Ya. Qala iyyakum. Kalimat iyyakum adalah kalimat tahdzir kalimat tahdir peringatan. Nah, tahdir a'am minal hajar. Ya. Tahdir itu lebih umum daripada hajar. Kalau hajar itu meninggalkan, memboikot, ya, atar al hajar, ya. Nah. Waqala Rasul, "Inna hadzal Qur'ana" apa? apa lawa, eh, ayatnya? Allah besar. Hadal Quran mahjura, ya. Kalimat dengan, dengan mahjura hajar. Ini maksudnya metrukan, ditinggalkan. Qala wal ghuluwa mansubun ala tahdir bi fi'lin muqaddar Wal ghuluwa di sini dibaca mansub. Kenapa? Alat tahdir. Karena adanya kalimat tahdir tadi. Iyakum. Ya. Jadi kalau ada kata iyakum, ha? maka apa? Iyaka. Kemudian wa. Berarti apa? Ini apa? Kalimat tahdir. Ya. Tapi kalau iyyaka na'budu berarti iya yakanya bukan kalimat tahlil, bukan. Ya. Tapi harus tidak barengin dengan wow Gitu ya. Baik, demikian. Mansubun ala tahdir, maka dia mansub wal ghuluwa. Iya. Bi fi'lin muqaddarin. Mansub ala tahdir dengan fi'il yang muqaddar. Fi'ilnya diperkirakan. Wa huwa mujawazatul had. Yaitu apa? Gulu adalah melampaui batas. Ya. Wahwa ini huwanya kembali kepada al gulu. Ya. Begitu. Adapun fil muqaddarnya adalah uhadzirukum. Begitu. Qala man kana qablakum minal umam. Man kana qablakum maksudnya adalah minal umam, dari umat-umat. Makna hadis ijmalan, adapun mana hadis secara global, yuhadiru Nabi SAW ummatahu minaz ziyadati fid din di sini Nabi alaihi salatu wasallam mentahdir, memperingatkan umatnya. Ya. Memperingatkan umatnya bukan menganjurkan umatnya untuk apa? Uh, nah uh, mentahdir, memperingatkan umatnya ya. Minaz ziyadah fid din dari menambah-nambah dalam perkara agama. Alal hadil masyru' dari batasan yang sudah disyaratkan wa huwa amun fi jami'i anwa'il ghulu fil i'tiqadat wal amal. Dan ini adalah bersifat umum fi jami'i anwa'il ghulu dalam semua bentuk sikap ghulu fil i'tiqadat baik dalam masalah akidah akidah keyakinan keyakinan wal amal amalan amalan wa min dalika al ghulu fi ta'zimi salihin di antaranya juga adalah ghulu fi ta'zimi salihin bersikap hulu di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Mimma yakunu sababan fi ibadatihim yang itu akan menjadi sebab mengibadahi mereka. Yes. Ketika bersikap hulu dalam memuliakan orang saleh, pada akhirnya apa? Mengibadahi mereka. Summa allala an-nahya 'anil ghulu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan ta'lil, memberikan alasan tentang larangannya dari bersikap hulu. Faina huwa sabab fi halakil umami sabiqah. Karena itu adalah menjadi sebab binasanya umat-umat terdahulu. Wadhalika mujana mujanabata hajihim fi hada. Yang demikian itu memberikan konsekuensi untuk meninggalkan menjauhi hajihim jalan mereka ya. fi hada fi hada dalam perkara ini ib'adan 'anil wuqu fi mahalaku halaku bih dalam rangka ib'adan 'anil wuqu menjauhkan diri dari terjatuh ke dalam fi mahalaku halaku bih ke dalam perkara yang membinasakan mereka li'anal musyarika lahum fi ba'di hadihim karena al-musyarik lahum orang yang turut serta dengan mereka, orang yang ikut andil dengan mereka, orang yang bergabung dengan mereka fi ba'di dalam sebagian jalan mereka yukhafu alaihi minal halak mislahum dikhawatirkan akan terkena ter, apa terjatuh ke dalam bina, kebinasaan juga seperti mereka. Berarti apa munasabatul hadis lil bab kesesuaian hadis ini terhadap judul babnya annafihin nahya 'anil hulu mutlaqan. Berarti di sini ada larangan dari bersikap hulu secara mutlak. Wa bayana annahu sababun halak fi dunya wal akhirah dan bahwasanya itu menjadi sebab binasanya di dunia dan akhirat. Fayadkhulu fihi nahyu 'anil ghulu fi salihin. Sehingga hal itu termasuk di dalamnya larangan dari bersikap hulu terhadap orang-orang saleh min babi aula lebih-lebih lagi, lebih pantas lagi. Kenapa? Apa? Bersikap hulu kepada orang-orang saleh lebih dilarang lagi li'annahu sababun hmm, li'annahu sababun lisyirki karena itu merupakan sebab terjatuh ke dalam kesyirikan. Mayustafadu minal hadis berarti faedah yang bisa diambil dari hadis ini awalan yang pertama an 'anil hulu larangan dari bersikap hulu. Wa bayanu su'i akibatih dan penjelasan akan buruknya akibat dari bersikap hulu. Sanian yang kedua ali itibar biman sabaqana minal umam. Hendaknya kita i'tibar mengambil pelajaran biman sabaqana dengan orang-orang yang telah mendahului kita minal umam dari umat-umat. Makanya Allah tabarak wa taala banyak dalam ayat apa? Fangduru fasiru fil ardi fangduru iya begitu. Ima lafadznya fangduru wa ima lafadznya fasiru. Iya. Lihatlah, berjalanlah kalian. Iya, begitu. Baik. Litajannubi ma waqa'u fihi minal akhta agar men agar menjauhkan diri terhadap apa yang mereka terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan. Ya. Ini agar menjauhkan diri dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Salisan yang ketiga, hirsu saslam ala najati ummati minasyirik. Semangatnya sallam untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan. Wa wasailihi wa anhu dan dari wasilah-wasilahnya, sarana sarannya dan menjauhkan mereka darinya. Rabian yang keempat al-hasu ala i'tidal fil ibadah. Adanya anjuran untuk bersikap i'tidal, bersikap tengah-tengah, bersikap apa adil fil ibadah di dalam beribadah wa ghairiha maupun yang lainnya. Baina janibail ifrat wa tafrit yaitu berada di tengah-tengah antara sisi ifrat dan tafrid berlebihan ataupun mengurangi meremehkan khamisan yang kelima annal ghulu wa fi salihin sababun lil wuqu' fi syirk bahwasanya bersikap hulu terhadap orang-orang saleh menjadi sebab terjatuh ke dalam kesyirikan dan yang terakhir syiddatu khaufi saslam minasyirki wa tahdir anhu betapa kerasnya takut rasa takut Rasulullah SAW dari kesyirikan betapa sangat takutnya Rasulullah SAW dari kesyirikan wa tahdhir anhu dan memberikan peringatan dari perkara tersebut. Nah, wallahu alam sab naktafi bi hadzal qadar aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wa muslimat min kulli dzam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah.